kita janjikan setiap hari Senin dan Selasa kita mulai mengkaji Quran melalui tema-tema Al-Quran mempergunakan indeks Al-Quran indeks yang telah ibu dan bapak miliki yang telah beberapa lama tersimpan rapi dan bersih tanpa dibuka kita coba uh, untuk membuka bersama dengan harapan mudah-mudahan kita bisa memahami dan mempelajari sedikit demi sedikit apa yang ada dalam Al-Quran.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 منه ما نسينا Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واسأله لنا هجة يا رب العالمين يا علم الغيوب فلا يفوته شيء من علمه ولا يعوده تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم Baik pendengar dan pecinta redaksi Amari Jakarta untuk pagi ini kita coba tema kita sekitar huruf D ya. D tentang doa. ya Doa-doa. Ya, Ibu <clears throat> dan Bapak yang sudah <clears throat> memiliki indeksnya <clears throat> ada di halaman 66. Yang pertama adalah doa Nabi Adam. seringkali mengungkapkan, membaca doa-doa ini, tapi kita tak tidak tahu adanya di mana gitu. Ya. Nah ini ada doa, doa Nabi Adam, surah Al-A'raf, ya, ayat ke 23. Ayat ke 23 surah Al-A'raf. Bisa terlebih dahulu dilihat surah Al-A'raf didapat isi surah karena ini kekurangan buku ini tidak ada nomor surah ya. Nomor surah. Surah di Indonesia kan jadi surat itu ya. Surah. Nah ini. Nomor tujuh surahnya ya. Hmm, lihat ayat yang ke 23. Tuh ya. Mudah kalau sudah ada nomor suratnya langsung kan kita sering nulis surat gitu kemudian asalnya dari surah surah ya surah surah al-baqarah kecuali kalau dua soal disambung tanya dibaca kalau enggak jadi h Jadi, gitu ya. nah itu sudah ketemu ayat 23 ini tentang doa Nabi Adam ya sering hmm. ya seringkali kan ini ada ya? Uh, kemudian doa itu nanti kita baca satu <clears throat> satu persatu. <clears throat> Namun sebelumnya, uh, kemudian dua 29 Kemudian doa Nabi Zakaria Ini surah Al-Imran Surah Al-Imran Surah Al-Imran surah ketiga ya. Ayat 38 Ada juga doa Nabi Zakaria ini Maryam, surah Maryam ya. Ini hmm, surah Maryam Ini surah ke-19 Selamat pagi Ibu Maria ya. ini Ibu Ibu Guru Mukti ya saat dulu di TK. Insyaallah hari ini ada taklim ya di rumahnya keluarga besar Bapak Mar'i Muhammad di Jalan Usaha di Cawang. Untuk Ibu yang berkenan ingin hadir silahkan pukul 14 ya jam 2 jam 2 siang pukul 14 insyaallah kita akan ada taklim di Cawang itu pukul 12 nya atau pada salat zuhur ada di Masjid 4 di Mustika terbuka untuk umum di, itu untuk ibu dan bapak di Masjid Al-Hidayah Multika silahkan Kemudian ada juga doa Nabi Zakaria ini di surah Al-Anbiya. Coba deh lihat ya. Surah Al-Anbiya. Ini ayatnya ayat ke-89. Dicatat aja dulu ya. Surah Al-Anbiya. Itu ya, ayat yang ke-89. Di daftar isi ada ya. Dicari dulu tapi... Uh, Indeks Quran itu ada yang lebih mudah, sudah ada nomor suratnya. Makanya kami tengah mengumpulkan dari berbagai buku, menukil dari berbagai kitab untuk mudah ibu dan bapak. Berharap bersabar ibu dan bapak yang belum memiliki indeks Quran. Soal nanti kalau sudah sampai, sudah jadi, bisa ibu dan bapak miliki. Eh, soalnya. Untuk sementara dicatat dulu kan kali ya. Betul. Al-Anbiya ini surah ke-21. Ya. Surah Al-Anbiya surah ke-89. Kemudian juga ada doa Nabi Lut surah Asy-Syura. Ya. Surah Asy-Syura sudah ketemu? Itu ya. Surah ada Asy-Syu'ara, ada Asy-Syura ya. Ini surah asy ayatnya ayat ke 179. asy itu surah nomor surahnya nomor ke-42. Jadi kalau sudah ketemu nomor surahnya eh, mau ke Quran terjemahan tepat agama atau terjemahan-terjemahan lain mudah. Karena sudah ada nomornya ya. Terlebih mungkin untuk ibu yang belum terbiasa dengan nomor-nomor tulisan Arab ya. Masih terbiasa dengan nomor Latin. ini mudah. Karena kita ingin belajar tadi itu, ingin mempermudah ya. Jadi jangan ada alasan karena saya tidak bisa baca Quran, tidak bisa memahami Al-Quran. Jadi untuk memahami Al-Quran, awalan kita baca terjemahnya aja dulu. Untuk tafsirnya nanti kita tanya ahli tafsir kan ada kajian-kajian lain. Karena untuk belajar tafsir itu satu surat aja, <laughs> ya sih, bisa lama gitu ya. Sementara hidup kita kan terus berjalan. Gitu. Berjalan. Jadi belajar profesional sama ahlinya iya. Belajar terjemah sambil jalan juga iya. Gitu. Iya, Insya Allah ada hasil. Baik, kita urutkan dari uh, pertama dulu ya. Doa Nabi Adam doa Nabi Adam ini ada di surah ke-7 surah Al-A'raf kita ulang dari awal dari awal yang tadi ya ayat yang ke-23 Pak Hari itu mah doa yang sering saya baca tapi baru tahu ya itu adanya di situ gitu.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 Qala Qala agak-agak agak. Eh, agak, agak. uh, gitu. Qala rabbana. Dari rabbana biasanya sering kita pakai. Qala rabbana zalamna anfusana. وإن لم تغفر wa tarhamna, لنكونن من الخاسرين hmm. Kenapa jadi kola? Nah, sering kita baca kola Kan kalau kola e, berarti dia mm, mufrad di sini musanna dua. Kan ini Nabi Adam dan Siti Hawa ya. Itu. E, e, dua. Adam dan Hawa saat turun dari surga itu. jadi belakangan buku ada yang bilang tidak tidak tidak diusir lah banyak banyak buku ya. Ini. Seringkali doa itu dari mulai Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, berkata di sini keduanya berdoa. Ya Allah Adam alaihissalam dengan Siti Hawa. Ya Rabb ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya atau pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Itu. Kemudian Allah berfirman, turunlah kamu sekalian, sebagaimana kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Itu ya. Jadi gara-gara tidak jangan mendekati buah di eh didekati gitu, dan dimakan jadilah jakum pada itu. ya. Gitu. <clears throat> ya. Jadi yang pertama doa Nabi Adam. Sudah tahu ya ada di surah Al-Araf. Surah ke-7 ayat yang ke-23. Dan ternyata doa ini sering kita pakai. Nah, terkadang kita tidak tahu letaknya di mana. Nah, ini makanya dengan belajar indeks Quran ini kita akan tahu. Sebetulnya kalau ini rahasianya para ustaz-ustazah gitu. Ustazah dulu yang kok dia bisa hafal ya Quran ini ya padahal tahu nah dari indeks ini gitu ya. Gitu gitu. Bahkan belakangan kalau pakai komputer lebih enak lagi ya. Lebih canggih lagi. Lebih mudah mencarinya ya. Ada ada di sana. Al-Qur'an kita Baik, kemudian ada juga doa Nabi Ibrahim alaihissalam di surah kedua. Ini tadi surah surah Al-Araf sudah ya. Rabbana ya di, diamalkan di doa, doa ini bagus sekali. Rabbana zalamna ya Rabbana orangnya tafsir Rabbana zalamna mata itu ketemu alif mata is dan memang begitu kan tapi sebetulnya bukan ketemu alif tapi mata di ketemu hamzah di lain kalimat ya. Rabbana zalam Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi membaca doa dengan berdoa lain. Kalau membaca doa berarti baca Quran itu tidak boleh diputus-putus. Ya. Tapi kalau berdoa sah-sah saja. Sambil sapi artinya kan kita tahu. Rabbana ya Allah zalamna anfusana wa illam lana Watarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kan kita sudah tahu ya Allah. Ya Rabb. Kami telah mengenai diri kami sendiri. Dan jika engkau ya Allah tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami. Pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi kalau baca Quran, قال ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Kalau diputus-putus ya itu lagi baca Quran. Makanya kita nggak lagi berdoa kalau baca doa itu kan berdoa atau minta lagi minta apa lagi lagi baca lagi lagi membaca gitu kan beda beda <clears throat> gitu permintaan permohonan sudah ini ya, dicatat ya hmm, berarti jangan lupa jamaah hari Selasa kita juga ada taklim di Blok M ya di Blok A. Itu hari Selasa jam 10 pagi ya Ibu Evi. Iya, mudah-mudahan untuk Ibu dan Bapak yang bisa hadir 127 doa Nabi Ibrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم Jadi kalau baca doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sering kan? Ketika doa ya, ini bagian dari doa. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggalkan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. saya berdoa ya Rob ya Tuhan kami Terimalah dari kami amalan kami Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar Lagi ya maha mengetahui Tapi 128 itu doa juga Rabbana waj'alna muslimin lak Wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak Wa arina manasikana Wa tub alaina إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم يا تهان يا رب Jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada engkau. Dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada engkau. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau lah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ya Rob, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah As-Sunnah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Didengarkan? Insya Allah ini, iya. ini kekuatan doa. Padahal belum ada speaker ya. Kalau saya berbicara seperti ini, jawaban kalian nyampe kan? Coba. Dulu Nabi Ibrahim, seberapa jauh kekuatan suara dia dia berdoa di padang pasir, di gurun pasir. Ya kan? Doanya didengar, berbondong-bondong orang datang. itu karena yang diketuk adalah ruhnya ya. Kan? Orang-orang datang. Makanya berbahagialah orang yang sudah mendapat panggilan untuk pergi ke Baitullah. Semua ini dan yang tidak harus ada niat walaupun belum berangkat ya. Niatkan ingin pergi haji. Ada ya. Jadi ternyata bukan hanya satu dua tujuh, ya, Nah, dua tujuh itu sampai satu dua sembilan, Doa semua ya itu. Yang sering dipakai dalam doa ada selipan doa Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Gitu ya. طب ايه وبوظ بقى يعني هي كانت تردنا رجال هي كانت تردنا نجد مسلم مسلمة ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ketik gitu. Karena dihentikan jadi hamzah. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Kemudian ada doa Nabi Ibrahim tentang sholat. Ini ada juga ya. Seringkali bertanya, Pak Ali gimana caranya? Anak saya kalau disuruh sholat susah istrinya juga susah, tetangganya susah. itu ya doa ya. Diperingatkan rumah Ini di jadi di dari kecil ya salat itu. Usia ya, tujuh tahun suruh salat. Enggak ah kasihan lagi tidur. Suruh, suruh salat bangunin gitu. Nah, 10 tahun nggak mau salat baru dipukul gitu. Tapi dipukul kakinya dengan kasih sayang dengan dipukul-pukul <clears throat> dipukul kayak mukul maling jangan. Ada surah Ibrahim surah ke-14. Pelan-pelan ya, menginjak. Saya punya cepat pakai komputer, mencoba serat serat Ya, tapi ibu kan <clears throat> dan bapak di rumah kecepatan nanti nggak bisa ya Ada surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 37 dan 40. Ini permohonan-permohonan Nabi Ibrahim. Hmm. Ini memang eh, sebetulnya ini dalam subtemanya permohonan-permohonan Nabi Ibrahim. Jadi dari ayat 35 ya tentang doa ini. Nih. Eh, dari ayat 35 doa juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 35 <clears throat> ya, dari 35 tuh. Bismillahirrahmanirrahim. وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل أضلل لك أضلل يعني itu mati hukumlah mati إذهب Robbiin, Robi dengan Robi di sini enggak <clears throat> jadi kosa tidak tidak yang di kalimat lain ada Robi di sini pendek ya. Robi innahunna adlalna Min minan nas faman tabi'ani fa innahu ومن عصاني فإنك غفور رحيم ya. Nah, topik kita tentang doa Doa Nabi Ibrahim Itu nah, Tentang sholat Jadi ada yang bertanya Kok susah? Coba baca doa ini ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وأر asalnya A itu jadi wa jadi hamzah wasal apa jadi baca ini warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun tuh ini 38 juga masih doa terus ya ربنا إنك تعلم ما فيه وما يعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء طيب، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ayat 40-nya ya, eh, bukan tiga bukan bukan 37-nya. Oke ya. Nah, ya, di situ maka disebut puluh dari tiga 37 sampai 40 aja. Ya. Ayat 40-nya eh, ya, ingin keturunannya menjadi pelaku salat tuh, eh, istiqomah dalam salatnya. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي Rabbana wa taqabbal ini doa untuk keluarga ya. Nah, untuk anak istri, untuk anaknya ini sesuai salat ya. Tuh. Wa min dzurriyyati. Ya. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a doa 40. Ya, ya. ya Rob, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Rob, perkenankanlah doaku. Ini doa Nabi Ibrahim ya. Itu. Terus yang di bawahnya ini doa untuk orang tua. Kita berdoa untuk orang tua kita. Rabbana firli ولوالدي mu'minina yawma yakumul hisab Ya Rob, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang yang mukmin pada hari terjadi hisab pada hari kiamat. Ada kan yang menyatakan bahwa kita tidak boleh berdoa untuk orang yang non muslim. Gitu. Tapi Nabi Ibrahim doa untuk ayahnya. Ayahnya tahu kan siapa pedagang patung tuh ajar itu ibunya tidak terceritakan, ya tapi yang kita tahu banyak ayahnya pedagang patung itu. baik yang ingin mencoba silakan ya ini kita baca eh, dari ayat 40 aja baca doa ya mau baca Quran boleh baca doa boleh jadi ya, kalau apa sih bedanya? Ya kalau berdoa kan putus-putus nggak apa-apa balik sambil diresapi kayak gini. Rabbi ja'alni yuqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana firli wa liwalidayya wa lil yawma yakumul hisab itu ya Oke, Kalau baca Quran kan kalau boleh diputus-putus. Tapi kalau lagi berdoa, walaupun itu dalam Quran, boleh gitu ya. Nah, sambil diresapi artinya. Baik kami berikan kesempatan sebentar ini ya, nanti dulu ya. Belum di ini. Ini ya, baru tak nyalain dulu itu, Pak dapat ya, dimatiin nanti kami berikan kesempatan tapi jangan dulu masuk dulu ya nah tadi saya yang aku kedengaran adanya ah aduh aduh aduh aduh aduh sebelum masuk sebelum masuk dulu iya iya automáticamente. ربنا وتقبل دعاء عين دعاء دعاء ربنا تقبل دعاء وعين وعين jangan ربنا وتقبل دعاء ربنا hmm. ya. Tadi doanya jadi madu wajib betul kan? panjang. Ada alisnya di atasnya kan? Oh iya iya. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli. Nah, jadi pendek. Kan ketemu huruf mati. Rabbana Rabbana firli. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين Jadi pendek, dainya pendek. Kenapa wali walidai? Oh. Pendek dong. Iya. Wali walidaya walil gitu. Ya. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Baik, terima kasih. Ya, kembali. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Baik. Itu membaca doa, baca Quran ya. Boleh juga nanti hmm, berdoa. <clears throat> Kalau konteks berdoa <clears throat> lain lagi. itu Jadi kalau baca doa dengan berdoa, berdoa gini.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 Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Masih di 0812 828 7881 ya. petunjuk amat bahagia biar semua kebagian ya. <laughs> iya, latihan membaca dan eh, Pak Riko kan banyak doa-doa. Ibu bisa teruskan lagi nanti sampai hmm.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 dulnya jangan dal tapi ada titiknya gitu. Wamil zurriyati gitu. Wamil zurri agar rapuh dikit. Wamil zurriyati jangan wamil zurriyati jangan dal. Hmm. Wamil zurriyati. Ada Wa Wamil zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi ja'alni وأقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب sambil menangis sambil diresapi berdoa itu bukan sekedar lewat aja ya kayak kita minta sama orang begitu minta kepada Allah harus lebih lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kenapa telepon Bapak? Kayak di kereta. Eh, kenapa? Eh, coba di... Eh, bukan apa ya gitu. Eh, coba dilihat lagi, di, di ini lagi. Kenapa? Dekat kipas angin atau dekat apa suaranya? Sampai ada kayak suara angin begitu. <clears throat> Silakan ya. Kita ada taklim hari ini di Bencet 4 pada salat zuhur terbuka untuk umum. Ibu dan Bapak silahkan ya. Di Bencet 4 di Masjid Al-Hidayah di Montika. Tidak jauh dari pom bensin di dari Mampang Perapatan. Mampang Perapatan Tutup situ terus lurus dari situ ada Montika. Itu pengajian tidak ada salat zuhur. Kemudian dari situ saya ke Cawang ya, Cawang Jalan Usaha. Nomor berapa ya? Ini di di perumahan di situ di Jalan Usaha. Di rumahnya Bapak Mar'i Muhammad. Ini ada Ibu Fad, Ibu Fadlun, Ibu Maria Muhammad, ya, ini keluarga besar Bapak Mar'i Muhammad. InsyaAllah mungkin yang lainnya bisa hadir ya nanti. Untuk ibu, untuk ibu kayaknya ini, bapak enggak, ibu. Eh, silahkan terbuka untuk umum ibu. Eh, Insya Allah pukul dua, ya, pukul 14 setelah selesai dari dari multika saya ke situ. Insyaallah di multikanya sebentar sampai jam satu, Di jam 2 sudah sampai insyaallah di Cawang. Ini terbuka untuk umum, ibu yang ingin hadir silahkan di jalan usaha di Cawang, belakang pom bensin rumah saya situ. Hari Selasa kita ada taklim di Blok A jam 10 pagi. Ya, Bu Iti, jam 10 pagi kan Bu Iti? Ini. Ya, silahkan terbuka untuk umum ibu dan bapak. Di Blok A, alamat lengkapnya yang kita kami sebutkan ya di Baik. <clears throat> Masih ada kesempatan satu lagi lah kali ini. Kita coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Iya, silahkan. Iya. Uh, ayat apa, Bapak? Yang tadi. Ayat. Uh, Robi Ani ya? Hmm. iya. Ibu lagi Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Doa, ayo. Doa, doa. ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم Jangan panjang, Yaum. الحساب Yaumnya huruf lin, jangan panjang. Oh, Walil mu'minina yauma yakumul hisab. gimana Bapak? Walil mu'minina yauma yakumul hisab. Jangan yaum, jangan panjang. Walil mu'minina yauma yakumul hisab. Hmm. Sadaqallahul <laughs> Terima kasih Bapak. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hmm, masih satu lagi yang ingin mencoba silahkan ya masih surah Ibrahim Itu. yang Pak Hari saya ingin memiliki indeks nanti ya lagi disusun lengkap Insya Allah mudah-mudahan jadi saya ambilkan dari berbagai kitab berbagai buku dihimpun menjadi satu untuk kajian kita di indeks Quran uh, dan saya berharap mudah-mudahan ibu dan bapak bisa meneruskan indeks Quran ini kita kan kajiannya baru sampai nomor berapa nih Nabi Ibrahim tentang sholat masih banyak nih doa-doa itu sampai yang halaman 69 itu doa doa doa doa naik kendaraan doa untuk keluarga doa untuk bayi doa untuk doa semata untuk Allah ya, doa doa orang kesulitan doa oh, ada di sini gitu ya baik ibu dan bapak ada saran ada kritik ada masukan silakan ke 0812 828 7881 0812 0812-828-7881 yang ingin hadir hari ini ada talim silahkan ya di Multika eh, di Buncit 4 itu hari Rabu ada di Bidakara di Pan, Pencoran situ ya Baik, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada. Bila itu tidak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 850-4908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara Kembali kita jumpa untuk video ulang tahun Selatan hari ini tentunya hari Senin Tanggal